Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al tahawi rahimahullahu taala yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah bertepatan dengan abad ke-10 Masehi. Yang terakhir kita membahas poin ke-40 tentang al-haud tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita membahas masih tentang hal-hal yang terjadi hari kiamat nanti, yaitu tentang syafaat. Saya bacakan dulu ucapan dari Imam At-Tahawi rahimahullahu taala قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار dan syafaat yang diperuntukkan bagi umatnya yaitu bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar sebagaimana yang terdapat dalam riwayat-riwayat hadis jadi cuma itu aja ya matanya. Tapi matan ini membutuhkan penjelasan yang panjang lebar tentang syafaat. Jadi di antara akidah yang harus diyakini dan ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mengimani syafaat hari kiamat nanti. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya bahkan untuk umat manusia untuk kaum muslimin semuanya, untuk umat para nabi semuanya. Syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini termasuk salah satu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dari segi bahasa, dari segi etimologi dan terminologi, apa itu syafaat? Asy-syafa'atu lughatan al-wasilatu. Syafaat itu dari segi bahasa maknanya adalah sarana atau perantara. Jadi sarana atau perantara itu namanya syafaat. Dan syafaat ini adalah pecahan dari kata-kata asyafa'u. Jadi asy-syafa'atu mushtaqqah minasy-syaf'i. Pecahan dari kata-kata asy syafau itu adalah didul water. Jadi asy itu adalah genap. Lawan daripada ganjil. Bagaimana kita kenal dalam Al-Qur'an wasy-syaf'i wal watar. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Jadi syafaat itu adalah perantara atau sarana diambil dari kata-kata asyaf'u yang artinya itu adalah genap lawan daripada ganjil. Jadi seakan-akan orang yang minta syafaat itu dia menggenapkan mula-mula sendiri dengan yang lainnya menjadi genap. Mula-mula sendiri ganjil dengan yang lainnya digabung maka menjadi genap. Kemudian dari segi urf, dari segi istilah, dari segi syariat, dari segi terminologi, syafaat itu adalah su'alul khairi lil khair, Memintakan kebaikan untuk orang lain. Memintakan kebaikan untuk orang lain. Artinya dia yang menjadi perantara untuk memberikan untuk supaya diberikan kebaikan itu kepada orang lain. Dia perantaranya, dia penghubungnya. Jadi itu syafaat ya. Kalau istilah kita sekarang yang paling gampang itu seperti rekomendasi. Seperti tazkiyah. Tazkiyah itu adalah syafaat, rekomendasi. Jadi kita menjadi perantara untuk menyelesaikan hajat orang, untuk mendatangkan kebaikan orang. Jadi itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, syafaat dari segi bahasa dan syariat, dari segi etimologi dan terminologi. Kemudian syafaat ini ada pembagian-pembagiannya. Pembagian syafaat yang pertama وهي على قسمين شفاعة عند الله وشفاعة عند الخلق Syafaat ini ada dua bagian Yang pertama-tama syafaat di sisi Allah Yang kedua syafaat di sisi makhluk Syafaat kepada Allah Syafaat kepada makhluk Perantara kepada Allah Perantara kepada makhluk. Kita bahas yang kedua dulu. Fasyafa'atu 'indal khalqi 'ala qismain. Syafaat kepada makhluk kepada sesama manusia itu ada dua macam. Ada pembagian lagi dua macam. Syafaat kepada makhluk itu ada dua macam. Yang pertama-tama adalah al-qismul awal syafa'atun hasanah. Syafaat yang baik. Kita menjadi perantara untuk kebaikan. Kita menjadi perantara untuk perkara-perkara yang bermanfaat, yang dibolehkan, bukan yang terlarang. Kita menjadi perantara seseorang untuk menunaikan hajat-hajatnya, membantu agar keinginan dia terpenuhi, agar hajatnya dia terpenuhi. Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat nomor 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, maka dia mendapat bagian daripadanya. Artinya dia mendapatkan pahala. Jadi perantara ya, membantu orang untuk menunaikan hajat-hajatnya yang baik, yang bermanfaat, yang mubah, yang boleh. Dan syafaat macam ini sangat dianjurkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isfa'u tu'jaru." Isfa'u untuk jaru. Berilah syafaat, kamu akan diberi pahala. <clears throat> Jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah kita jangan pelit-pelit memberikan syafaat, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan kita. Jangan pelit-pelit. Apa sih ruginya bantu orang itu? Apalagi sekedar syafaat, sekedar menjadi perantara atau misalnya sekedar hanya memberikan rekomendasi saja. Ruginya apa? Tidak ada ruginya. Ini syafaat ini sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan. Jadi kita jangan pelit-pelit, kita punya kedudukan, kita punya pangkat, jangan pelit-pelit dengan pangkat dan kedudukannya. Kita sodakoh dengan pangkat dan kedudukan kita. Kita ditokohkan, jangan pelit-pelit mensodakohkan ketokohan kita. Dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu membantu orang-orang yang minta bantuan, bukan hanya materi ya. Bukan hanya materi, bantu untuk menyambungkan ke orang lain. Misalnya ada seorang laki-laki yang cinta kepada perempuan. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada perempuan itu supaya disambungkan. Ketika seorang istri bariroh Waktu itu dia budak lalu merdeka, suaminya tetap budak, dia ingin bebas dari suaminya. Suaminya sangat cinta, istrinya enggak cinta. Akhirnya suaminya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon pertolongan minta syafaatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah supaya Barirah tetap cinta sama saya, jangan lepas. Rasulullah memberikan syafaatnya, Barirah. Kamu kembali kepada suamimu saja. Ternyata Barirah tanya ya Rasulullah, ini perintah Anda atau sekedar atau sekedar Anda berupaya nyambung saja. tidak ini bukan perintah. Tapi kembali kepada kamu, mau mau apa tidak. Lalu Khalilah tetap tidak mau. Itu syafaat. Pokoknya bukan dalam hal-hal yang terlarang. Syafaat sangat dianjurkan. Demikian pula para ulama Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh bin Bas dan yang lainnya, itu mereka sangat dermawan dalam memberikan syafaat terutama Syekh bin Bas ya, karena beliau di Riyadh, kota internasional, banyak orang datang ke beliau dari mana-mana. Syekh, saya punya urusan gini-gini, mohon syafaatnya. Sudah langsung dia beliau memerintahkan ajudannya untuk memberikan rekomendasi. Rekomendasi. Bahkan bukan hanya sekedar rekomendasi, kadang orang itu butuh uang. saya Utsaimin memberikan rekomendasi, datang ke toko itu atas nama saya nanti, nanti masuk bon saya. Sehingga ketika beliau meninggal, utangnya banyak. Bukan utangnya beliau, utangnya orang-orang yang dibayarkan oleh beliau. Beliau dermawan. Demikian pula Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sering kalau ada masalah terutama yang berkaitan dengan pemerintah, Syekh, ada masalah Syekh. Minta rekomendasinya. Ya sudah, bikinkan rekomendasi. Jadi seperti ini ikhwan wa akhwat rahimakumullah jangan pelit-pelit. Kita tidak rugi apa-apa. Rugi atau tidak kita? Tidak rugi, malah kita dapat pahala Jadi jabatan kita, pangkat kita, kedudukan kita, ketokohan kita Kita manfaatkan juga untuk memberi manfaat kepada orang lain Dan manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain Khairun nas anfa'uhum linnas Ini kaidah paling penting Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Dan jadikanlah ini prinsip hidup antum manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadikanlah hidup kita hidup yang bermanfaat. Jangan sampai hidup tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, al-qismut syafaat syafa'ah sayyi'ah. Yang kedua adalah syafaat yang buruk, syafaat yang tidak baik, syafaat kepada makhluk ini tentu saja kita menjadi perantara-perantara dalam hal-hal yang diharamkan. Ini dilarang. Seperti apa? Seperti untuk supaya tidak dilaksanakan hukuman kepada orang-orang yang layak mendapatkan hukuman. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditatangi oleh kekasihnya, putra dari kekasihnya Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhumah Ketika itu ada seorang wanita yang dia meminjam sesuatu lalu tidak dikembalikan. Dan dia dihukumi sebagai pencuri. Lalu diputuskan bahwa tangannya harus dipotong. Keluarganya malu, alangkah malunya kalau ada perempuan dari kita yang dipotong tangannya gara-gara masalah seperti itu. Lalu mereka berupaya agar supaya jangan sampai terjadi pemotongan tangan itu, mereka berusaha minta syafaat Siapa saja yang kira-kira didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka minta syafaatnya sahabat Usama bin Zaid. Kekasih Rasulullah, bapaknya kekasih Rasulullah, hibbu Rasulillah, ibnu hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat Usama dengan kepolosannya dan keikhlasannya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jangan dipotong tangannya." Ya dari keluarga terhormat dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, atashfa fi haddin min hududillah? Hai Usama, apakah kamu akan memberi syafaat dalam hukum had yang harus ditegakkan? Ini hukum Allah harus ditegakkan. Yang sudah diputuskan kena hukuman potong tangan harus dipotong, tidak boleh digagalkan. Rasulullah marah dan beliau langsung menegaskan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha." Kalau sekiranya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku yang akan motong tangannya. Jadi beliau tegaskan ya, jangankan orang lain, Fatimah putriku sendiri yang paling aku sayangi. Kalau dia mencuri, yang motong tangannya aku, bukan orang lain. Jadi hukum harus ditegakkan. Tidak boleh kita memberi syafaat untuk menggagalkan hukuman. Ya, biasanya kan gitu kan pejabat, ada yang salah, Lalu atasannya memberikan rekomendasi ya, dikasih surat sakti. Itu syafaat namanya surat sakti itu. Dan ini juga dilaknat sebagaimana di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim rahimahumallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda la'anallahu man awa muhtisan Allah melaknati orang yang melindungi pelaku kriminal. Jadi pelaku kriminal yang mestinya terkena hukuman oleh dia dilindungi supaya tidak terkena hukuman. Demikian pula di dalam surat An-Nisa ayat 85 sama dengan tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakullahu nasibu kiflum minha." Dan barang siapa yang memberikan syafaat buruk Maka dia juga mendapat bagian daripadanya Dia juga mendapatkan dosa ya, Itu syafaat di sisi manusia Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah amma syafa'atu Allah. adapun syafaat di sisi Allah nanti tentu saja tidak sama dengan syafaat di sisi makhluk berbeda kalau makhluk kan seenaknya ya, siapa saja boleh. Siapa saja yang memberi syafaat, siapa saja yang diberi syafaat, boleh. Pokoknya dalam hal-hal yang baik, seenaknya pokoknya. Atau tidak baik pun kita bisa melakukannya. Seenaknya kalau manusia. Kalau baik ya dapat pahala, kalau buruk dapat dosa. Kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala maka syafaat ini dikhususkan untuk sebagian orang. Sebagian orang yang mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat dan syafaat itu pun diberikan kepada orang-orang tertentu. Syafaat untuk apa? Syafaat agar supaya orang ini menjadi perantara untuk orang lain dalam hal-hal perkara-perkara akhirat nanti supaya dia tidak disiksa, supaya dia mendapat syurga dan yang lain-lainnya. Dan nanti ada perincian-perinciannya. Jadi kalau syafaat di sisi Allah, berarti Allah milih orang-orang tertentu untuk memberi syafaat kepada orang-orang tertentu. Tidak seenaknya. Ini syafaat di sisi Allah. Dan syafaat di sisi Allah ini harus ada dua syarat. Syafaat di sisi Allah ini harus ada dua syarat. Asyaratul awal syarat yang pertama li lisyafi' an yashfa'. Izin Allah kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Izin Allah kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Jadi ini orang yang memberi syafaat tidak semua orang. Jadi orang yang hendak memberi syafaat ini adalah orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat kursi Al-Baqarah 255, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Jadi orang yang memberi syafaat dari Allah itu harus dengan izin Allah. Kemudian juga di dalam surat Yunus ayat 3 ada ayat yang mirip dengan ini, "Ma min syafi'in illa min ba'di idnih." Tiadalah daripada pemberi syafaat melainkan setelah mendapatkan izin dari Allah. Jadi diizini dulu, tidak seenaknya. Dan termasuk yang diizini oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin tidak semuanya. Ada yang ya, ada yang tidak. Orang mati syahid wa yushaffa'una fi sab'ina min aqaribih. Mereka diberi izin oleh Allah memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Orang yang mati syahid. Razaqanallahu wa iyyakum asyhadata fi sabilihi. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki berupa mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian syarat yang kedua, Allah anil mashfu'ilah. Ridha Allah kepada orang yang diberi syafaat. Dua aja, cukup. Tidak usah banyak-banyak. Jadi ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat. Jadi yang diberi syafaat siapa? Tidak seenaknya. Misalnya kita diberi izin memberi syafaat, tidak bisa seenaknya. Harus kepada orang yang yang diizini oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk, untuk diberi syafaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Wala yashfa'una illa liman irtadha dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat Al-Anbiya ayat nomor 28. Al-Anbiya nomor 28. Wala yashfa'una illa liman irtadha dan mereka tidak memberi syafaat kecuali kepada siapa yang diridhoi Allah. Dan kedua syarat ini izin kepada pemberi syafaat dan ridha kepada yang diberi syafaat itu digabung dalam satu ayat surat An-Najm ayat nomor 26. An-Najm 26. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit-langit. Syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan untuk siapa yang dikehendaki dan diridhoi. Dikehendaki untuk memberi syafaat dan diridhoi untuk diberi syafaat. Itu syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, Allah itu hanya ridha kepada ahli tauhid. Allah itu hanya ridha kepada ahli tauhid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Anda hari kiamat nanti? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbih. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya yang terdalam. Jadi di sini jelas ya bahwa syafaat itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang ahli tauhid tidak syirik. Orang syirik, orang musyrik mereka tidak berhak mendapatkan syafaat siapapun dan sedikit pun. Di dalam Quran itu banyak ya ayat-ayat tentang syafaat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ini penting ya bahwa syafaat itu semuanya milik Allah hakikatnya semua syafaat itu milik Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 44 surat Az-Zumar ayat 44 itu antum bisa baca ikhwan wa akhwat rahimakumullah di sana Allah mengatakan kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwasanya semua syafaat itu hanya milik Allah. Jadi hakikatnya semua syafaat miliknya siapa? Milik Allah. Karena orang yang diberi izin memberi syafaat diberi izin dulu oleh Allah. Yang diberi syafaat harus diridhoi oleh Allah. Jadi hakikatnya semua syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan bukan milik yang lainnya. Itu ayat itu penting ya. Az-Zumar ayat nomor 44. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. <clears throat> Kalau begitu orang kafir syafaat tidak ada manfaatnya. Allah berfirman di dalam surat al muddathir ayat 48. Fama taufa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaat para pemberi syafaat. Karena kafir Diberi syafaat pun tidak ada manfaatnya, kafir. Demikian pula di dalam surat al Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat nomor 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malidz zalimina min hamimin wala syafi'i yuta'." Tiadalah bagi orang-orang yang zalim itu, yang kafir itu, yang musyrik itu, tiada bagi mereka sahabat karib dan tiada pula bagi mereka pemberi syafaat yang ditaati. Kafir, zalim, musyrik sudah sendirian, nggak ada yang nolong. Jadi berarti di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, syafaat dalam Quran itu ada dua. Syafaat yang memang benar-benar ada yaitu syafaat dengan dua syaratnya. Yang ketiga yang kedua, syafaat yang memang tidak akan pernah ada. Syafaat yang tidak memenuhi syarat jelas ya. Kalau istilahnya kalau bahasa akidah itu ada asy-syafa'ah al-manfiyah, ada syafa'ah al-musbatah. Syafaat yang ditetapkan dan syafaat yang ditiadakan. Syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang memenuhi syarat. Syaratnya ada berapa? Ada dua. Syafaat yang tidak yang ditiadakan adalah syafaat yang tidak memenuhi syarat. Jadi orang kafir itu tidak bermanfaat di dunia, di langit, dimanapun tidak bermanfaat syafaat. Hanya satu orang kafir yang mendapat syafaat. Nanti kita bahas Abu Talib, paman dari Rasulullah SAW dan itu pun tidak dikeluarkan dari azab, cuman diringankan azabnya. Bukan karena paman Nabi, tapi karena membela Nabi mati-matian. Nanti kita bahas pada saatnya. Diringankan adabnya. Adapun tentang Abu Lahab, mereka mengatakan Abu Lahab itu kalau hari Senin itu diberi minum dari salah satu bagian jarinya. Karena ketika kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu SAW, Abu Lahab sangat senang sehingga dia memerdekakan budaknya yang bernama Nuwaibah al-Aslamiyah, dimerdekakan untuk menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara inilah dia mendapat syafaat. Kalau hari Senin dia dapat minum dari bagian jarinya. Itu ada di Bukhari tapi bukan hadis. Imam Bukhari mengatakan ada yang mimpi begitu. Mimpi, mimpi ketemu Abu Lahab. Bagaimana keadaanmu Abu Lahab? Oh, keadaanku susah. Hanya saja saya dapat minum kalau hari Senin. Wah, ini tidak benar. Karena bertentangan dengan ayat Quran. Karena Abu Lahab musuh Nabi Muhammad mati-matian luar biasa. Bahkan nas Quran surat tentang Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab Watab be, dan seterusnya. Abu Lahab celaka. Tidak mungkin ayat Quran dilawan dengan mimpi. Tidak ketemu nanti. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, asy-syafa'atul Syafaat yang memang ditetapkan dalam Al-Qur'an yang sesuai dengan dua syaratnya itu kalau diperinci maka ada delapan macam. Delapan macam syafaat. Ada yang khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada yang umum untuk para malaikat, untuk para nabi, untuk siddiqin dan untuk syuhada serta untuk sebagian orang-orang soleh. Syafaat yang pertama dan ini adalah syafaat yang khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan asyafaatul udhma syafaat yang paling besar. Syafaat yang paling besar. <clears throat> Dan ini adalah merupakan al-maqamul mahmud, maqam, kedudukan yang terpuji yang memang dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat nomor 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Wahai Rasulullah, daripada malam hendaklah kamu salat tahajud sebagai amalan sunnah bagimu, sebagai amalan tambahan bagimu. Semoga atau pasti kau akan dibangkitkan oleh Allah hari kiamat nanti dengan mempunyai al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Itu syafaat terbesar hari kiamat nanti. Dan ini juga merupakan yang selalu kita baca dalam doa setelah adzan yang dikenal dengan al-wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Ini juga dikenal dengan nama al-wasilah. Makom Mahmud, wasilah yang diperuntukkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu nanti hari kiamat ketika kita di padang mahsyar manusia kumpul semuanya al-awwalun wal akhirun mulai dari manusia yang paling pertama sampai yang paling akhir kumpul telanjang bulat tidak memakai alas kaki dan tidak berkhitan matahari di atas kepala Allah benar-benar murka dengan kemurkaan yang luar biasa Allah tidak pernah murka seperti itu dan tidak akan pernah murka seperti itu. Puncak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia bermandikan keringat, ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di pusar, ada yang yulzimuhul araqu ilzaman, ada yang tenggelam oleh keringatnya. Namun ada beberapa bagian manusia yang mereka mendapatkan dillullah, naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tujuh orang yang ada dalam hadis sahih itu. Sudah Allah murka. Kita di sana bertahun-tahun. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Padahal satu hari sama dengan 1000 tahun. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Entah berapa juta tahun kita di sana. Dan ini adalah kenyataan, bukan dongeng. Dan kita harus siap-siap untuk menghadapinya. Kalau kita siap sekarang ya kita bahagia, kalau kita enggak siap ya rugi selama-lamanya. Penyesalan yang tidak ada arti. Sampai akhirnya kita semua manusia mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada kakek kita, Nabi Adam alaihissalam. <clears throat> Lalu kita datang kepada kakek kita Nabi Adam alaihissalam, "Ya abana, wahai ayah kami, wahai kakek kami, tolong mintakan kepada Allah keringanan supaya diselesaikan urusan kami." Meminta beliau memberikan syafaat. Nabi Adam tidak sanggup. Dan beliau mengisyaratkan kamu datang kepada Nabi Nuh, rasul yang pertama. Kita datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh tidak sanggup. Nabi Nuh mengatakan kamu datang kepada Nabi Ibrahim. Kita datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak sanggup. Nabi Ibrahim mengatakan kamu datang kepada Nabi Musa. Kita datang ke Nabi Musa. Tidak sanggup. Nabi Musa bilang kamu datang kepada Nabi Isa. Kita datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak sanggup. Nabi Isa mengatakan kamu datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi penutup <clears throat> Akhirnya kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan ana laha aku yang akan menolongmu aku akan bantu kamu aku akan memberikan syafaat kepadamu dan memang beliau diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat lalu beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Muhammad irfa' ra'sak was'al tu'tah wasyfa' tusyaffa' wahai Muhammad angkat kepalamu Mintalah diberikan permintaanmu dan berilah syafaat. Kau diberi izin untuk memberikan syafaat. Barulah urusan kita diurusi hari kiamat nanti. Masih belum selesai baru diurusi. Dan yang pertama, hari kiamat nanti didahulukan adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada umat-umat yang lain. Nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kami adalah umat terakhir tapi hari kiamat selalu dinomorsatukan. Disinilah tampak kelebihan, kebesaran Nabi Muhammad SAW yang tidak terkalahkan oleh siapapun. <clears throat> ya, ini yang pertama. Khusus Nabi Muhammad SAW. Kemudian asy-syafa'atu tsaniyah, yang kedua. Syafa'atuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi dukhuli ahli al-jannah ba'da al-faraghi min al-hisab. syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli syurga untuk masuk ke dalam syurga. Ya. Karena nanti ya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, setelah selesai hisab semuanya, ketika ahli surga itu hendak masuk surga, ternyata mereka mendapatkan pintu surga dalam keadaan tertutup. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengetuk pintu itu dan yang menjaga bertanya man anta siapa anta beliau bilang Muhammad aku adalah Muhammad lalu dikatakan bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak aku diperintah untuk tidak membuka bagi siapapun sebelum anda. Barulah pintu surga dibuka. Yang pertama masuk adalah beliau dan kemudian umat beliau. Itu syafaat untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu-satunya orang kafir yaitu pamannya yang bernama Abu Talib agar diringankan adabnya. Jadi syafaat beliau untuk satu-satunya orang kafir yaitu oh, pamannya Abu Talib untuk diringankan adabnya. Tidak bisa keluar dari adab. Kan kalau kita membaca ceritanya Abu Talib di dalam riwayat-riwayat sahih Rasulullah SAW bersedih ketika pamannya disuruh mengucapkan la ilaha illallah tidak mau. Dia lebih suka dengan teman-temannya dalam kekafiran. Akhirnya Rasulullah hmm. sangat bersedih Paman yang bela mati-matian mati dalam keadaan kafir. Lalu Allah menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hidayah taufik di tangan Allah. Kita tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang kita cintai. Kemudian Rasulullah juga akan memintakan ampun. La astaghfiranna lak malam unha. Aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Lalu Allah menurunkan ayat dilarang. Maka dalil Nabi waladin amanu yastaghfiru lil musyrikin. Enggak boleh Nabi dan orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Lalu beliau ditanya oleh pamannya, "Ya Rasulullah, ma yughni ma yughni anka ma yughni kan ammik?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu bisa berikan manfaat untuk pamanmu? Pamanmu bela kamu mati-matian. Sekarang pamanmu mati dalam keadaan kafir. Kamu bisa nolong apa untuk pamanmu? Kata beliau, kata beliau, aku akan e, memohonkan kepada Allah untuk diringankan azabnya. Maka Nabi dhakhin min nar yaghli minha dimahu laula ana lakana nabi darkil asfali minan nar. Akhirnya dia pun diringankan azabnya oleh Allah. Bagaimana azab yang ringan itu? Kakinya dibakar. Jadi kakinya dibakar. Kakinya bawahnya ya. Lalu otaknya meleleh. Itu adalah adab yang paling ringan. Kalau bukan karena syafaatku, dia berada di neraka yang paling bawah. Dasar neraka. Jadi ini khusus Nabi Muhammad SAW dan khusus Abu Talib. Satu-satunya. Tiga ini khusus Nabi Muhammad SAW. Tinggal berapa? Tinggal lima. Lima ini kalau menurut Syekh Fauzan, ini umum. Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para nabi, untuk sidikin, untuk para malaikat, untuk syuhada. Tapi nanti ada satu itu yang sepertinya untuk Nabi Muhammad saja. Wallahu alam ya. Kalau menurut Syekh Fauzan, yang lima terakhir ini umum. Yang keempat, Syafa'atu asy-syafa'atu fi man istahaqqan nar min 'usatil muwahhidin an la yadkhul an la yadkhulaha. Syafaat untuk <clears throat> orang-orang yang mestinya masuk neraka dari kalangan muwahhid pelaku maksiat untuk tidak memasukinya. Ya. Jadi ini ya. Jadi dia ahli tauhid, muwahhid, bukan orang musyrik. Tapi dia banyak maksiatnya. Banyak maksiatnya. Maka dia diberi syafaat, mestinya dia itu masuk neraka, tidak jadi masuk neraka gara-gara syafaat. Dan ini umum. Ini untuk Nabi Muhammad SAW untuk para nabi, para malaikat, siddiqin, syuhada dan bahkan juga orang-orang soleh. Di antaranya syafaat ini adalah ketika seseorang itu menyolati jenazah. Ketika kita menyolati jenazah, isinya salat jenazah itu apa? Isinya apa? Doa, Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia dan seterusnya. Doa-doa. Yang intinya supaya Allah mengampuni, Allah menyayangi, Allah masukkan dia surga dan Allah selamatkan dia dari neraka. Ini syafaat namanya. Jadi kita nyolati jenazah namanya kita memberikan syafaat. Yang mestinya orang itu banyak dosanya, ahli tauhid, masuk neraka tidak jadi masuk neraka kalau doanya dikabulkan. Doa punya kekuatan. Bahkan ada sebuah hadis yang menyatakan kalau yang menyolati itu 40 atau 100 orang yang ahli tauhid, benar-benar tauhidnya murni, tidak syirik, maka doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka punya kekuatan. Sehingga orang yang disolati benar-benar diampuni oleh Allah. Tapi bukan nyewa orang. Nyewa orang. Eh nyewa orang, undang-undang kiai-kiai untuk nyolati dia. Kiai yang besar-besar diundang. Satu orang dapat satu miliar misalnya. Ini yang mati punya harta satu triliun. Memang surga. Ya tidak bisa, berarti tidak ikhlas kan? Salatnya karena karena uang. Dan orang yang nyolati pun itu orang pilihannya Allah. Bukan rekayasa, Subhanallah ya. Jadi Allah yang ngatur orang-orang itu terdorong, tertarik untuk nyolati dia. Ketika orang-orang nyolati dia, mendoakan dia, doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi nggak bisa direkayasa. Karena kadang ada jenazah ya, kita terdorong untuk menghadirinya. Ada jenazah, kita nggak tertarik untuk menghadirinya. Betul atau tidak? Betul ya? Seperti itu. Jadi orang yang nyolati jenazah itu memang orang yang oleh Allah oleh Allah dia itu ditarik untuk nyolati dia. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Syafaatku itu diperuntukkan bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muwahhid, ahli tauhid tidak syirik, cuma dia banyak dosanya. Mungkin dia kalah oleh nafsunya sementara dia tidak pernah menikmati dosanya. Dosa besar banyak, tapi dia dapat ampunan. Dapat ampunan. Sebagaimana orang yang dosanya 99 itu, masih ingat hadisnya ya. Yang kemudian dikeluarkan kartu kecil, lalu ditimbang, lebih berat kartu kecil kartu tauhid, bitokoh. Jadi karena tauhidnya diampuni. Jadi harus ada tauhid dulu. Kalau tidak ada tauhid ya tidak dapat syafaat. Ibaratnya tauhid itu kalau kita beri contoh yang gampang ya, baju. Nah ini karena dia maksiat bajunya lubang-lubang. butuh ditempel. Siapa untuk menambal lubangnya itu. Lah kalau dia tidak punya baju, yang ditambal apanya? Yang bikin baju dulu, ya tidak bisa. Ini masalah bukan bikin baju, nembel baju. Bikinnya itu di, di apa namanya? Bikinnya di dunia. Di penjahit mana? Kemudian yang kelima, Asy-syafa'atu fi man dakhala an-nar min 'usatil muwahhidin an yakhruja minha. Syafaat untuk orang-orang yang telah masuk neraka. Syafaat untuk orang-orang yang telah masuk neraka. dari kalangan ahli maksiat yang muwahhid dari kalangan ahli maksiat yang muwahhid untuk keluar dari neraka. Jadi dia ahli tauhid tapi banyak maksiatnya dan ternyata akhirnya diputuskan dia harus masuk neraka dulu, dihukum sesuai dengan dosanya, keadilan Allah. Tapi dia akhirnya dikeluarkan juga dari neraka berkat tauhidnya dikeluarkan. Dan ini nanti ada hadis setelahnya nanti ya, saya bacakan hadisnya. Nanti para malaikat memberi syafaat untuk mengeluarkan dari neraka, keluar, keluar, keluar, keluar. Seperti itu. Bahkan ahli neraka yang terakhir keluar dari neraka itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Dia sudah seperti arang, seperti arang, kal faham. Ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka, paling akhir keluar dari dia. Berarti dia adalah ahli surga yang paling akhir masuk ke dalam surga. Ternyata dia setelah keluar dari neraka dimandikan dari sungai kehidupan. Naharul haya, tumbuh lagi. Tampan lagi, cantik lagi, seger lagi. Lalu dia minta kepada Allah dimasukkan syurga. Ternyata dia oleh Allah diberikan syurga yang seperti dunia ditambah lagi 10 kali lipat. Allahu akbar. Ini ahli neraka yang paling akhir keluar dari neraka dan ahli syurga yang paling akhir masuk ke dalam Surga. Dia mendapat surga yang seperti dunia ditambah lagi 10 kali lipat. Wah, itu ya pengelolanya ya. Butuh gawe berapa ini? Ngelolanya gimana? Kita dikasih kota Malang aja bingung sendirian. Ya jangan dibayangkan gitu. Karena akhirat bukan dibayang-bayangkan nggak mampu, otak kita nggak mampu. Yang jelas kita percaya, yang jelas pokoknya masuk dulu aja yang penting. Yang penting kan masuk dulu. Kemudian yang keenam, asy-syafa'atu fi raf'i darajati ba'di ahli jannah. Syafaat untuk meninggikan derajat sebagian ahli syurga. Syafaat untuk meninggikan derajat sebagian daripada ahli syurga. Tinggikan derajatnya ya. Ini juga umum termasuk doa-doa kita. Kan di antara doa-doa kita kalau ada orang mati ya, kalau ada orang mati baru mati itu kita akan disunahkan memejamkan matanya. Memejamkan matanya. Kita mengucap innalillah dulu, kemudian setelah itu kita memejamkan matanya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Pejamkan matanya lalu kita mendoakan dia. Allahumma firlahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Tinggikan derajatnya. Jadi berkat doa-doa sehingga dia ditinggikan derajatnya. Demikian pula seorang bapak, seorang ibu, ada kalanya dia mendapat derajat yang tinggi di surga. Padahal dia merasa, mereka merasa tidak mengamalkan amalan yang selayaknya mendapat derajat itu. Lalu bapak dan ibu ini tanya kepada Allah, "Anna li hadza wahai Allah, dari mana saya mendapat derajat yang seperti ini. Lalu dikatakan kepada dia, "Bistighfari waladika mim ba'dik." Itu adalah berkat istighfar anakmu sepeninggalmu. Itu adalah berkat doa-doa anakmu sepeninggalmu. Jadi setelah kamu mati itu anakmu banyak mendoakan kamu. Kemudian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, syafaat yang nomor ke-7. Doa-doa tadi ya meninggikan derajat. Asy-syafa'atu fi man istawat hasanatuhum wa sayi'atuhum an yadkhulu al-jannah. Syafaat untuk orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama. Subhanallah ya. Jadi ketika ditimbang ternyata kebaikan dan keburukannya sama persis. Jadi timbangannya Allah itu jeli lebih jeli dari timbangannya apa timbangan yang paling lembut itu? Emas? Ada yang lebih lembut lagi barangkali. Timbangannya uranium mungkin ya. Barangkali. Ini lebih lembut timbangannya Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun, sekecil atom tampak baik. Keburukan sekecil apapun, sekecil atom tampak buruk adil. Ini setelah ditimbang ternyata persis sama, persis sama. Wah, masuk mana ini kira-kira ini? Mau dimasukkan neraka? Tidak mungkin, surga tidak mungkin. Akhirnya dia diberi syafaat untuk masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, betapa rahmatnya Allah itu luas. Jadi istilahnya itu mungkin 50-50. Berarti kalau orang itu masih lebih banyak kebaikannya, masuk ke dalam surga. Jadi kebaikannya itu berapa? 50,1 misalnya ya. Keburukannya 49,9. Masuk mana dia? Atau kita ngikuti itu aja apa? Pulsa-pulsa itu ya. 59,000000000 gitu. Masuk mana dia? Masuk surga. Subhanallah, betapa kemurahan Allah. Maka dari itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, orang itu dikatakan sebagai orang soleh. Dikatakan orang soleh itu kalau kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, itu namanya orang soleh. Kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Hanya tingkat kesolehannya, tingkat kesolehannya itu berbeda-beda. Dan mereka menurut sebagian pendapat disebut dengan ahlul a'raf, al-a'raf. Jadi kebaikan dan keburukannya sama, tapi akhirnya mereka masuk ke dalam surga karena tidak ada tempat antara surga dan neraka tidak ada. Yang ada itu hanya surga dan neraka. Dan yang terakhir yang kedelapan asy-syafa'atu fi dukhuli ba'dil mu'minin al-jannah bila hisab wala azab. Syafaat untuk sebagian orang-orang mukmin Syafaat untuk sebagian orang-orang mukmin agar masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ini benar-benar orang yang berbahagia. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Langsung masuk surga. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di antara umatnya itu sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ada 70 ribu yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa adab. 70 ribu. Dalam riwayat-riwayat yang lain Rasulullah minta tambah, fastazattu rabbi. Aku minta tambah kepada Allah. Lalu ditambah tiap-tiap seribu ditambah 70 ribu. Ada juga riwayat tiap-tiap satu ditambah 70 ribu. Siapa mereka itu? humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak minta dirupiah. Tidak minta dirupiah. Walaupun boleh tapi makruh hukumnya. Berarti kurang tawakalnya kepada Allah. Tidak minta dirupiah, wa la yaqtawun tidak minta dikai atau tidak melakukan kai. Pengobatan dengan cara besi dipanaskan lalu dinyoskan di salah satu anggota tubuhnya. Wa la yatatayyarun tidak tatayur, tidak pesimis ketika melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Wa 'ala rabbihim tawakkalun dan mereka tawakal kepada Allah. Jadi tawakalnya tinggi. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ini, ada seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Mihsan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan supaya saya termasuk golongan mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta minhum." Kamu termasuk golongan mereka. Jadi termasuk mereka adalah Ukasyah. Lalu adalah pihak Rasulullah, saya doakan juga ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mengatakan kamu tidak masuk. Rasulullah hanya mengatakan sabaqaka biha Ukasyah. Kamu telah kedahuluan oleh Ukasyah. Ini diantara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin beliau tahu orang ini enggak termasuk. Cuman beliau tidak mengatakan kamu tidak termasuk. Atau juga mungkin beliau ingin menutup pintu supaya tidak semuanya nanti saya juga, saya juga, saya juga, saya juga. Akhirnya 70 ribu habis di sana. Jadi ditutup pintunya, kamu cari sendiri aja, berusaha beramal. Masya Allah ya, masuk surga tambah hisab, tambah adab. Itulah dan ini, wallahu alam ya. Katanya Syekh Fauzan ini umum juga, pokoknya lima terakhir umum. Tapi sepertinya ini kayaknya khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Wallahu alam. Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. <clears throat> Syafaat ini manusia berbeda pendapat tentang syafaat ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah mereka-mereka yang berlebih-lebihan dalam menetapkan syafaat berlebih-lebihan. Orang Nasrani, berlebih-lebihan. Sehingga menjadikan orang-orang tertentu dia punya hak untuk punya hak mutlak untuk syafaat. Ya. Seakan-akan dia yang punya kuncinya surga atau juga sebagian kaum muslimin yang melampaui batas atau juga termasuk orang-orang musyrik. Berlebih-lebihan dalam menetapkan syafaat sehingga seakan-akan si pemberi syafaat itu seenaknya bisa berbuat. Bahkan mereka membuat contoh-contoh seperti raja. Kalau kita mau masuk raja harus pakai syafaat dulu. Kalau tidak tidak bisa, tidak bisa masuk. Nah, Allah jangan disamakan dengan raja. Jadi seakan-akan hak mutlak ada di di orang itu. Kemudian kelompok yang kedua yang ingkari, tidak ada syafaat-syafaatan. Sudah, usaha sendiri-sendiri. Tidak ada syafaat-syafaatan. Ini diantaranya pendapatnya Mu'tazilah dan Khawarij. Tidak ada syafaat-syafaatan. Kemudian yang ketiga adalah ahli sunnah wal jamaah. Mereka menetapkan syafaat sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja syafaat dengan syarat-syaratnya. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Kan tadi itu orang-orang yang di dalam neraka dikeluarkan ya, dikeluarkan untuk masuk ke dalam surga dengan syafaat. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah berfirman hadis qudsi syafaatil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin fayaqbidu qabdatan minan nar fa minha qauman lam ya'malu khairan qat. Para malaikat memberi syafaat untuk mengeluarkan dari neraka. Para nabi memberi syafaat untuk mengeluarkan dari neraka. Orang-orang mukmin memberi syafaat untuk mengeluarkan dari neraka. Ternyata setelah semuanya memberi syafaat, di neraka masih ada ahli tauhid yang di dalamnya belum keluar karena syafaat. Para syafaat sudah selesai, sudah beres syafaatnya. Di sini masih ada dalam neraka orang-orang ahli tauhid yang belum keluar. Akhirnya kata Allah, sekarang tidak tersisa kecuali Arhamur Rahimin, yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Lalu Allah mengambil satu genggam dari neraka dan Allah mengeluarkan dari neraka itu kaum yang mereka belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Tapi ada iman dalam hatinya. Maksudnya di sini mereka tetap orangnya sholat. Karena banyak dalam riwayat yang lainnya orang tidak sholat itu kafir. Jadi maksudnya di sini orang ini dosanya banyak, tapi dia orang yang sholat. Jadi dia keluar dari neraka tanpa syafaat, tapi langsung dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengambil satu genggam dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Karena orang selama dia tidak musyrik, tidak kafir, dia masih berhak untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa 48, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maduna duna lima yasha." Dosa selain syirik masih ada kesempatan diampuni oleh Allah swt. <laughs> Kalau syirik kekal di neraka, kalau mati belum taubat. Jadi itu Kemudian ahli neraka sudah masuk neraka, ahli syurga masuk syurga dan ternyata ikhwan wa akhwat fillah di syurga itu masih banyak tempat kosong. Masih banyak tempat-tempat kosong Akhirnya Allah menciptakan makhluk-makhluk baru. Diciptakan untuk langsung dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah ya. Ini makhluk yang paling beruntung. Diciptakan untuk dimasukkan ke dalam surga. Kalau Allah menciptakan orang lalu dimasukkan neraka tidak mungkin. Karena bertentangan dengan sifat Allah, sifat keadilan. Allah tidak mungkin menghukum orang yang tanpa salah, tidak mungkin, tidak adil. Tapi kalau Allah menciptakan orang dan memberinya nikmat, boleh atau tidak? Boleh. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Hanya cuman kita itu berhayal. Kenapa kok bukan kita ya? Ya. Kok bukan kita yang diciptakan langsung dimasukkan surga itu loh. Wallahu a'lam bishawab. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tentang syafaat dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti hari kiamat. Allahumma amin. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhal silakan. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustadz. Sejak dahulu hingga sekarang orang Jawa bila menyebut lafaz Allah selalu menyertakan istilah Gusti atau lengkapnya Gusti Allah atau bahkan dengan kata ganti Gusti Pangeran. Ustaz, bolehkah kita menyebut lafaz Allah dengan pola seperti itu? Karena itulah istilah Gusti juga sering dipakai untuk nama orang dan apakah ada dalilnya? Jazakallahu khairan. Wallahu alam ya, saya kurang mendalami ilmu bahasa Jawa ya. Yang jelas kalau memang itu adalah penyebutan Allah bagi mereka, wallahu alam ya, mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi tentu lebih selamat, lebih aman kita memakai lafaz-lafaz yang syar'i. Pakai lafaz-lafaz yang syar'i Allah, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, begitu. Itu yang saya pahami begitu. Tapi perlu ini dibahas dari segi bahasa Jawa. Makna Gusti itu apa? Makna Gusti Pangeran itu apa? Itu penting supaya kita bisa memberikan jawaban yang tepat. Gusti Pangeran Kalau ada yang lainnya kontrol silakan. tidak ada Saya kira cukup ya Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallim tasliman katsira. <clears throat> Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq La yahdi li ahsaniha illa anta Wasrif anna sayyaha La yasrif anna sayyaha illa anta يا الله اللهم يا شوات يا كريم يا بر يا رحيم يا حي يا قيوم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل أسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم